Ustadz Syekh menjawab, Apa yang dimaksud tarekat al-Idrisiyah? Apakah itu sesat atau tidak? Apakah masih satu aliran dengan aliran ahli sunnah wal jamaah al-Ash'ariyah al-Maturidiyah? Mohon penjelasannya ya Ustadz Baik, Toriko al-Idrisiyah. Sebelum kami menjelaskan Toriko al-Idrisiyah, kita ingin menyampaikan apa sih Toriko. Toriko itu adalah satu jalan, satu cara di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Torikoh bermacam-macam di Indonesia ini ada torikoh alawiyah, torikoh naksabandiyah, torikoh kodiriyah, tijaniyah, banyak torikoh-torikoh yang ada di Indonesia. Artinya apa? Satu jalan menuju Allah melalui bimbingan ulama al qadiria berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jala Al-Jalani. Naksabandia berarti ulama Naksabandi, Bandia. Alawiyah berarti torekohnya para habaib. Nah kalau al bahja ini torekohnya adalah torekoh Alawiyah, torekohnya para habaib, ya kan? Zikir ia dan juga mengutamakan ilmu dan dak dakwah. Ini torekoh kita ini torekoh Alawiyah. Kalau ada yang bertanya Buya itu torekohnya apa? Torekohnya beliau adalah Alawiyah. Ya, ini torekohnya para haba habaib para habaib itu ibadah iya ya kan Dikir iya ilmu juga iya berdakwah juga iya ada sebagian orang kan toriko itu zikir terus ya ada kan gitu ya berarti memang apa e, sambung untuk nyampe kepada Allah melalui guru yang memang mengutamakan memperbanyak di dikir jadi toriko itu satu jalan menuju Allah melalui bimbingan ulama ABC itu dinamakan toriko lah kemudian sekarang toriko idrisiyah jika Toriko Idrisnya ini yang dimaksud adalah Toriko yang ikut kepada Imam Ahmad bin Idris dari Maghrib sana, maka ini termasuk adalah ulama besar, ya. Dan memang ahli sunnah wal jamaah hanya madhabnya kalau tidak salah Maghrib sana madhabnya adalah madhabnya Imam Malik. Tapi madhab Imam Malik juga termasuk Imam I, imam kita karena arba, eh, wahid min arbaatil aimah termasuk salah satu dari empat madhab termasuk adalah madhab imam Malik jadi kalau yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Idris yang dari Maghrib sana ini jelas beliau adalah ulama yang soleh sufi ahli sunnah wal jamaah bermadhabkan imam Malik itu benar iya kan kemudian selain daripada itu juga mursidnya siapa karena kadang torekohnya benar, mursidnya nggak benar ngacu. Mursid itu apa yang bimbing? Di zamannya Syekh Abdul Qod, eh, di zamannya Dr. Said Ramadan Al Buti, sebelum beliau wafat, beliau ngomong, eh, beliau kan baru-baru ini wafat. Di zaman sekarang, ya kan? Di zaman sekarang itu sudah tidak layak orang tuh jadi eh, oh, jangankan jadi mursid, jadi murid aja nggak layak. Hmm. Di zaman sekarang itu jadi mursid aja nggak layak oh jadi murid aja nggak layak apalagi jadi mur mursid murid yang tingkatan paling rendah murid orang yang rindu kepada Allah kalau mursid orang yang memberi bimbingan menuju Allah kata Imam kata Dr. Said Ramadan Al Buti di zaman sekarang ini di Syam di Syam sana di tempat tinggalnya beliau sana orang-orang di zaman sekarang ini jadi murid aja nggak layak apalagi jadi mursyid artinya apa mursyid benar-benar harus istiqomah ya kan ngomongnya bener bernuansa syariat bukan katanya mursid besar iya kan imam apa pengikutnya banyak tapi ngomongnya ngaco orang tua kami ini juga nggak bener ini ya jadi mursid itu orang yang membimbing gurunya kadang torikohnya yang bener sambung torikoh kodiria berarti sambung baris Abdul Qadir Jalani tapi mursidnya kadang nggak amanah pembimbingnya kadang tidak ama amanah makanya di sini pun harus harus benar-benar seleksi bahkan orang tua kami mohon maaf Kita dulu pernah dengan guru kita itu pernah sempat duduk dengan salah satu katanya mursid terbesar di Indonesia. Banyak pengikutnya banyak orang tua kami. Kebetulan saat itu duduk ada di hotel, transit dulu di hotel. Kebetulan hotelnya itu bukan hotel Islami. Hotelnya bukan hotel Islam Islami karena hotelnya bukan hotel Islami ya keluar masuk orang tidak pakai kerudung, keluar masuk orang pakai bajunya ba, bayi kurang kain lah kata beliau ini setelah ngelihat model orang yang masuk keluar pintu masuk kayak gitu ngomong ini Wah, ini baru pemandangan. Di pondok terus sumpek melihat orang pakai kerudung. aji Ini katanya seorang mursid. Hah? Ngomongnya ngaco kayak gini. ini baru pemandangan bener di pondok melihat pakai kerudung terus sumpek katanya. ini baru pemandangan bener kata. Lah inilah ini kan makanya Insya Allah semuanya adalah mursyid kita adalah mursyid yang amanah, mursyid yang soleh, ya kan? Akan tapi kadang ada penyelewangan penyelewangan seperti itu. Kembali kepada apa yang disampaikan Dr. Said Ramadan Al-Buti di Syam ini orang-orang jadi murid aja nggak layak, apalagi jadi mursyid. Murid aja nggak layak, apalagi jadi mur mursyid. Makanya jangan dikit-dikit Anda anda meyakinkan diri Anda adalah seorang mursid. Mursid itu Allah yang yang mengangkat Anda menjadi mursid adalah Allah. Ada orang tiba-tiba mantap kepada jenengan akhirnya apa? Pak Ustadz Sukron, saya istiqomah di jalan jenengan. Berarti Anda dibimbing oleh Allah menjadi mur mursyid. Tapi walaupun mursid yang sesungguhnya di zaman ini susah, tapi kalau jenengan tulus rindu mursid akan dibimbing oleh Allah dapat mursid yang sesungguhnya. Mursid yang amanah, yang amanah. Makanya kadang ya itulah ditunggangi seperti itu bahkan kadang mohon maaf bapak ibu suka dangdutan suka diskoan waduh ini kan ajib ini <laughs> kok ada kayak gitu jadi kalau sudah sudah waktunya waktunya <laughs> waktunya dengar musik-musik, dengar musik-musik. Ini katanya seorang mursid yang besar, ya kan? Tapi intinya adalah orang tua kami kita tidak, tidak perlu ngobrolin orang, Bapak Ibu. Ini hanya menjadikan evaluasi kita. Kalau torikoh kita al-bahja ini adalah torikoh alawiyah kembali kepada para habaib ya kan kepada duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab